Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladhi Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Khalaqal insana min nutfatin amshajin فابتلاه فجعل له سمعا وبصرا الحمد لله الذي جعل على عباده هداية يهتدي بها للسير إلى مرضاته الحمد لله الذي سهل بعض عباده بتزكية نفوسهم فقد أفلح من زكاها والصلاة والسلام على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد إمام المفلحين بتزكية نفسه وعلم أمته كيف يزكي النفس وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا بارك لنا في قلوبنا وسهل لنا يا ربنا طريق الوصول إليك ارحمنا يا ربنا برحمتك الواسعة واخشرنا مع زمرة المخلصين من أسويائك من أسويائك وأتقيائك وأوليائك وشهدائك اللهم يا ربنا شره اخشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah di dalam menempuh perjalanan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa di dalam perjalanan ini tantangan akan selalu ada. Tidak ada istilahnya selagi nyawa masih dikandung badan. Tidak ada istilahnya kata selesai kita di dalam berjuang. Melawan hawa nafsu dan melawan godaan syaitan. Sampai dicabut nyawa kita baru selesai perjuangan saat itu. Dan yang namanya syaitan dengan media yang sudah ada di dalam diri kita yaitu hawa nafsu akan selalu menggoda dan menggoda manusia sampai orang itu mati baru setan tidak menggoda lagi. Pernah terjadi kepada seorang imam besar Imam Ahmad ibn Hambal suatu ketika beliau itu dalam keadaan nazak sekarat mau meninggal Kemudian oleh para sahabat-sahabat beliau dan murid-murid beliau ditalqin. talkin itu dituntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Waktu murid-murid beliau dan teman-teman beliau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Di hadapannya Imam Ahmad ibn Hambal, ternyata Imam Ahmad mengatakan, Belum. Kaget ini orang imam ahli sunnah, orang hebat, waktu dituntun la ilaha illallah, mengatakan belum. Bingung para sahabat Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal dan juga murid-murid beliau pada bingung. Seorang imam ahli sunnah, seorang imam fiqh, imam akidah. Di saat dituntun la ilaha illallah mengatakan belum. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal siuman. Sadar kembali. Dan di saat Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal itu sadar kembali. Para sahabat dan murid-murid beliau bertanya, Imam, apa yang terjadi padamu? Waktu kami tuntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Engkau mengatakan belum? Atau tidak? Imam Ahmad berkata, Aku tadi tidak berbicara denganmu. Aku tidak ngomong denganmu akan tapi, akan tapi aku ngomong iblis ada setan yang datang dan berkata Imam Ahmad hebat aku telah tidak bisa mengganggumu. Di saat menjelang ajalku, menjelang kematianku, malaikat datang, Ahmad, hebat kau. Perjuanganmu dahsyat sampai aku tidak bisa mengganggumu. Maka aku jawab, belum. Engkau masih bisa menggodaku. Tidak. Belum selesai perjuanganmu dan perjuanganku. Belum. Maksudnya apa? Imam Ahmad tidak tergoda dengan sanjungan iblis tuh. Sanjungan setan tidak. Ini masih menjerumuskan setan saat orang mau mati masih. Dan begitulah yang namanya godaan itu akan selalu terus dan terus dan terus sampai orang mau dicabut nyawanya, ternyata setan pun di situ berlomba agar orang menjadi suul khotimah bahkan ini yang dicari-cari oleh setan Sholat banyak tidak ada masalah, tapi di akhirnya ini setan ingin menjadikan orang suul khotimah. Maka perlu ini namanya mujahadah. Terus menerus dan ini insya Allah sesuai dengan apa yang akan kita baca di dalam hikmah yang ke-34. Hikmahnya Ibn Atta'ilah Sakandari. Beliau akan mengajari kita untuk selalu berjuang tidak ada hentinya sampai nanti dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan hati kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu taala Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal al-hikmatur rabi'atu wa thalathuna hikmah yang ke-34 Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau merangkum makna yang luar biasa agung dalam kalimat pendek ukhruj keluarlah dirimu. Ini kita yang diajak ngomong. Keluarlah engkau min ausafi basyariyatika dari sifat kemanusiaanmu. Kalau orang jahat ini suruh jadi Tuhan nih ini, orang yang anti tasawuf tuh. Ukhrut keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Tapi ada terusannya. Angkulli wasfin dari setiap sifat yunaqidu yang bertentangan ubudiyataka dengan penghambaanmu kepada Allah. Litakuna agar engkau menjadi linidail haqqi untuk kepada seruan Allah mujiban mudah menjawab. Agar engkau mudah mendengar seruan Allah agar engkau mudah mendengar panggilan Allah. Wa min hadratihi dan engkau dari hadrat Allah goriban dekat. Dari Allah dekat. Ini, keluarlah engkau dari kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaanmu yang sifat-sifat itu sifat-sifat itu bertentangan dengan sifat penghambaanmu agar engkau mudah mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala dan agar engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keterangannya begini. Di dalam diri kita ini ada sifat-sifat manusia. Dan sifat-sifat manusia yang ada pada kita ini ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Jadi sifat manusia menghamba. Ada sifat yang tidak terpuji misalnya dengki, dendam, Ria itu yang dalam hati. Kalau di mulut gunjing, berbohong. Ini adalah sifat kemanusiaan, tapi ada sifat lain makanya yang harus dikeluarkan itu dari sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela, yang terpuji adalah taat kepada Allah, lidah berzikir. Kalau orang sudah bisa keluar dari sifat-sifat yang tercela tersebut, yang bertentangan dengan sifat penghambaannya, maka dia akan mudah mendengar seruan Allah. Terhadap perintah Allah, ia mudah melakukannya. Dengan larangan mudah untuk dijauhi. Dan di hadapan Allah, dia adalah tercinta. Allah mencintainya. Jadi, keterangan lebih lanjutnya seperti ini. Allah menciptakan kepada manusia adalah hati. Setelah itu Allah memberikan kepada manusia juga fitrah. Fitrah itu apa? Hati. Kalau hati itu selalu mengajak kepada kebaikan. Istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Nabi Muhammad pernah menyebutkan dalam keadaan bimbang kayak apapun, tanya hati kecilmu, pasti hati kecil itu akan selalu mengajak kepada kebaikan. Biarpun sejahat apapun manusia, hati kecilnya menyeru kepada kebaikan. Hanya karena nanti dikuasai oleh ini. Ada hati, nanti ada fitrah. Anggap fitrah di kanan kita, nanti Allah juga memberikan kepada kita hawa nafsu. Kalau fitrah ini selalu mengajak kepada kebenaran. Fitrah ini mengajak kepada kebaikan. Tapi hawa nafsu, inna nafsal ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan. Maka di sini, Fitrah kita akan selalu mengajak kepada kemuliaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrati, semua orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, punya kecenderungan untuk baik. Aslinya seperti itu. Kecenderungan untuk taat kepada Allah sesuai dengan perjanjiannya di alam. Roh sebelum dilahirkan, sebelum diciptakan, sebelum dihadirkan, sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah. Dan nah, maka fitrah sehingga fitrahnya manusia itu adalah mencari Tuhan. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau manusia berakal pasti dia mencari Tuhan. Baik benar atau tidak Tuhan yang dicari. Yang jelas mencari Tuhan. Orang nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah gunung, nyembah uh, pohon besar, nyembah lautan, nyembah api. Itu semua karena fitrahnya itu mencari Tuhan. Tapi jalannya salah, maka menyembah Tuhan begini, Tuhan begitu. Tapi harus dibimbing. Dengan yang namanya syariat sudah kita bahas. Maka percaya akan adanya Tuhan itu fitrah. Semua manusia mempercayai adanya Tuhan. Hanya ada bimbingan atau tidak tentang Tuhan. Kalau tidak ada bimbingan mengatakan Tuhan lebih dari satu. Atau mungkin Tuhan dikatakan seperti matahari. Salah. Tapi yang dapat bimbingan sama dengan mereka mempercayai Tuhan, cuman Tuhan yang benar, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun yang kita saksikan, kita rasakan, kita dengar, kita apa kita rasakan, kita uh, kita temui, tidak Allah itu. Jadi fitrah, kemudian fitrah manusia itu akan menyeru kepada kebaikan. Jahat-jahatnya manusia misalnya, kalau punya anak perempuan pengen mantunya orang baik tuh. Gak ada biarpun dia penjahat kelas besar, saya ingin punya menantu yang lebih jahat. Kalau bisa, kalau saya cuma membunuh lima orang, saya ingin menantu saya sepuluh orang bunuh. Gak ada itu. Selalu hati kecil yang ngomong kebaikan. Nah, itu fitrah. Lah hawa nafsu itu, hawa nafsu itu ammaro bisu selalu mengajak kepada kebaikan. Maka hawa nafsu ini kalau dituruti, terus ammaro bisu. Maka ada namanya riadah. Nah ini loh riadoh, keluarlah engkau dari sifat-sifat yang jelek ini. Dengan riadoh diperangi hawa nafsu. Diperangi sehingga diluluhkan, ditundukkan. Sehingga menjadi nafsu nanti menjadi nafsu lawamah. Jadi kita cel, jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Kita cambuk terus itu hawa nafsu, nanti secara otomatis akan kembali kepada fitrahnya. Kalau tidak, ia akan hilang. Allah menciptakan kepada manusia sifat marah. Lah ini sifat kemanusiaan, contoh. Lah sifat marah ini kita bawa kemana? Lah kalau sifat marah ini dibimbing oleh hawa nafsunya, belum dibawa kepada fitrahnya, maka tahuilah dengan marah orang bisa membunuh, dengan marah orang bisa membuat kerusakan. Tetapi kalau marah ini, rasa marah ini di manage, boy, dilatih sehingga kembali kepada fitrah, marah yang dibaringi dengan ilmu, akal, kesadaran, syariat, maka marah itu menjadi hebat. Berubah menjadi satu sifat yang sangat mulia dan itu adalah sifatnya Nabi Muhammad yang namanya asyajaah keberanian. Oh. Dari marah. Bagaimana orang bisa perang kalau belum ada bisa marah? Bagaimana orang bisa membela kebenaran? Jadi ini adalah dari sifat yang namanya marah, kemudian telah ini akan dibawa oleh hawa nafsu nanti ini. Oleh hawa nafsu dibawa untuk menjadi orang dikit-dikit membunuh, membuat kerusakan. Tapi setelah itu kita perangi lah ini. Kita keluarkan sesuatu yang bertentangan dengan makna ubudiyah penghambaan kepada Allah. Lalu kita giring menjadilah marah sifat yang istimewa. Menjadi syaja'ah berani. Dan berani yang dia adalah usul pokok akhlak yang sangat mulia. Dan dengan keberanian inilah segala kebaikan ada. Berani. Berani ini maknanya panjang, bukan berantem saja. Berani itu ada tingkatannya. Contoh ya. Berani ada tingkatannya. Sementara berani yang salah, atau marah yang salah tadi bisa menjadikan orang membuat kerusakan. Tapi kalau sudah marah ini diatur, kemudian akan menjadi keberanian dan itu manfaat. Contoh, yang paling rendah Keberanian yang paling rendah itu misalnya orang sedekah dan infak. Orang sedekah itu perlu keberanian itu. Kalau tidak berani nggak bisa. Jadi orang berani itu menjadikan dirinya maju. Aku harus memberi. Berani tapi tingkat rendah. Kenapa? Saya rela, berani saya mengeluarkan ini. Kenapa? Saya percaya Allah akan ganti. Ini namanya apa? Orang dermawan. Jadi orang dermawan itu tidak bisa kecuali dia punya keberanian. Jadi keberanian itu Cirinya menjadikan orang itu maju. Maju dalam berinfak, maju dalam berbuat baik, maju dalam melawan keban, ke, melawan kebatilan. Maju. Ya, yang namanya infak ini perlu keberanian. Kalau orang tidak berani nggak bisa infak. Tapi ada tingkatnya lebih tinggi lagi. Kalau orang berinfak tadi memberikan sesuatu dengan penuh keberanian karena dia tidak begitu butuh dengan sesuatu tersebut. Di rumah kita masih ada motor, mobil, duit cukup, makanan ada. Lalu bersedekah. Dermawan kan? Dermawan. Jadi ini tingkat rendah. Jadi dermawan tingkat rendah. Orang memberikan sesuatu, memang sesuatu itu adalah bukan kebutuhan pokoknya. Artinya dia bisa hidup tanpa ada sesuatu tersebut. Makanya kita berikan. Orang ini baik, masih lumayan. Tapi kelasnya masih kalah dengan di atasnya. Isar. Berani. Isar itu apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia sendiri butuh. Nah, ini dahsyat kan? Dia butuh, tapi karena yang lain lebih membutuhkan biar saya kasihkan. Ini dahsyat, pangkatnya tinggi. Ada lagi pangkat lebih tinggi lagi, dahsyat. Aku rela memberikan kebaikan kepada orang ini atau kepada sesuatu, biarpun aku sendiri harus hancur. Namanya tathiyah, pengorbanan. Lihat, Kenapa orang berani jihad di jalan Allah? Ya bakal mati. Siapa yang bisa jihad? Ada keberanian. Nah, ini satu contoh saja bahasanya di dalam diri kita itu ada sifat ya. Tinggal kita itu ngatur, keluarkan sifat-sifat yang bertentangan dengan makna penghambaan. Yang menghilangkan yang bertentangan dengan makna penghambaan kepada Allah agar kita nanti mudah mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi sifat yang lainnya syahwat manusia punya keinginan cinta syahwat kepada dunia syahwat kepada wanita syahwat kepada laki-laki syahwat coba kalau syahwat ini tidak dimanage tidak diatur dia akan menjadi seorang wanita pelacur laki-laki pezina kalau urusan dunia ngambil semua yang penting dapat duit tidak mikir hal mikir halal haram nah ini syahwat akan tapi syahwat nanti kalau sudah di manage, diatur, dikembalikan kepada fitrahnya, ternyata yang namanya syahwat ini harus ada pada manusia. Kalau ada orang semuanya nggak seneng dunia, nggak ada pasar itu nanti. nggak ada toko tuh. Ya. Cuman itu kayak obat, harus secukupnya. Suami istri semuanya nggak cinta dunia. Sama sekali nggak cinta dunia. Sudahlah bang, tidak usah kemana-mana bang. Yang penting kita pikir pada Allah. Nah, nggak ada di pasar, sepi itu. Allah berikan cinta dunia. Ayo kerja. Tapi harus ada pada porsinya. Secukupnya. Nanti ada waktu ibadah. Sehingga hidup ini seperti ini. Nggak cinta dunia. Kelezatan hubungan suami istri. Ya dunia. Saya ingin menjauh dari itu semua. Nggak ada keturunan. Allah ini sahwat. Tapi diarahkan. Tetap sahwat ini ada. Tapi di manage. Diatur sehingga syahwat itu terarah menjadi orang menikah dengan cara yang baik. Bekerja dengan cara yang baik. Sehingga kalau sudah syahwat itu diatur, menjadi satu sifat yang sangat mulia namanya iffah. Iffah itu kemuliaan. Syahwat seorang laki-laki untuk seks. Tapi diarahkan kepada yang mulia. Menjadi suami yang baik, halal. Dia ngerti tanggung jawab. Istri bukan hanya sekedar pelampiasan seks, akan tapi ini anak-anak ibadah. Lihat, luar biasa. Di saat melakukan hubungan suami istri, niat yang, yang banyak untuk mencari Allah menjauhi kemaksiatan. Iffah. Nah ini adalah satu contoh. Jadi sifat jelek, ada satu sifat yang ada pada manusia, itu nanti harus kita arahkan kembalikan kepada fitrah. Contoh juga, banyak contohnya. Semakin memperbanyak contoh, semakin mudah untuk paham. Contoh. Melihat aibnya orang lain. Melihat aib orang lain, ini dua makna. Kalau ada orang melihat kekurangan orang lain, kalau untuk merendahkan itu hina. Tapi kalau orang melihat aibnya orang lain untuk dia bisa membenahi, lihat jadi hebat. Sama sebetulnya. Saya ingin tahu apa sih permasalahannya kok dia seperti itu? Ya Allah, dia melakukan begini-begini. Astagfirullahaladzim. Ya, beda ya. Sama-sama melihat app orang lain. Jadi ternyata itu hawa nafsunya ini loh. Seperti apa? Setelah engkau melihat app orang lain. Perlu melihat yang orang lain. Tapi hawa nafsunya ngajak seperti apa? Ngajak merendahkan. Gunjing sana sini, Neraka. Tapi sisi lain. Ya Allah. Dia harus baik karena itu umat Nabi Muhammad. Mungkin seseorang akan menangis. Didoakan ya Allah ampuni dosanya. Melihat aib orang lain. Kemudian untuk jadi pelajaran, jangan sampai saya kena seperti itu. Lalu dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak. Maka di sini dijelaskan oleh bin Atta'ila As-Sakandari, ayo kita bisa belajar dari, uh, ayo kita keluarkan diri kita ini dari sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat penghambaan kepada Allah. Kesimpulannya adalah memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah memerangi hawa nafsu ini adalah upaya yang luar biasa besar untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Sebab kita harus tahu rumusnya nafsu itu apa? Amarah besok selalu ngajak kepada yang tidak baik. Sehingga karena nafsu selalu mengajak kepada yang tidak baik, harus kita atur. Kita bawa kepada fitrah yang selalu mengajak kepada kebaikan. Qad aflaha man zakkaha disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan hatinya dalam bahasa tasawuf nanti ternyata tahliyah itu didahulukan daripada tahliyah. Jadi kalau orang sudah membersihkan dari sifat jelek, akan muncul sifat baik. Aku tidak senang dengan kesombongan, aku harus perangi kesombongan. Secara otomatis akan muncul sifat tawadu. Aku perangi ria, akan muncul namanya sifat ikhlas. Aku akan perangi dendam, akan muncul sifat pemaaf. Nah ini terus. Makanya didahulukan oleh para ahli tasawuf dan ini ilmu fardu ain. Jarang dibahas, bukan sunnah Nabi, sunnah Nabi, bukan. Ini sunnah Nabi yang mansiyah, yang dilupakan, yaitu memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsu kita perangi terus, tidak ada hentinya. Katakan al khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Kebaikan yang luar biasa itu menentang hawa. Makanan itu yang penting masuk ke dalam tubuh, ada vitamin. Sehat. Tapi hawa nafsu ndak habis ini doncan besok bakso habis ini ya, macam-macam lari itu hawa nafsu sudah coba bisa ndak kita kalau uh, hari ini kok pengen nasi jamblang ya Allah saya rubah nggak jadi nasi jamblang itu ada maknanya untuk merangi hawa nafsu sebab nafsu itu kayak bayi kalau disusui terus sampai tua masih minta susu tapi kalau sudah dilatih cambuk hawa nafsu maka akan menjadi mulia manusia tersebut. Hawa nafsu luar biasa. Dan ini tidak di siapa-siapa, pokoknya namanya manusia ada itu. Kecuali Nabi Muhammad SAW sudah dijamin oleh Allah tidak pernah berdosa dan tidak pernah bersalah. Lah kita perlu namanya memerangi hawa nafsu kita. Lah ini global, tapi rinciannya masing-masing. Kita itu punya kekurangan apa? Tanya pada orang. Atau kita merendung, ya Allah, aku ini kok sering sombong. Sombong itu bertentangan dengan sifat penghambaan. Selagi masih sombong, gak akan mudah menyeru, menjawab seruan Allah. Keluarlah dari sifat sombong. Nah ini, gimana caranya? Terus. Nah ini, kalau aku sombong, sombongku karena apa sih? Gaya-gayaan pakai mobil. Ya sudah, besok saya naik angkot. Gaya-gayaan HP, kamera, ada kamera. Balik ke HP yang segede itu. Apalagi baju, bajunya yang macam-macam merek apa itu, larus merek apa, eh, macam-macam lah, pusing. Sudah aku berdiri di pasar bebas pasar yang di bawah itu. Jadi diperangi seperti itu. Kalau dituruti nggak akan ketemu. Dan memang yang namanya nama pinter membohongi itu pinter nafsu itu dasar akhbat min sab'ina syaitana dikatakan lebih kecil daripada 70 setan selalu mengelabui Mengelabui setan itu menggoda. Jadi perlu kita memerangi hawa nafsu ini terus-menerus dan tidak ada hentinya. Maka dari itu, paling hebatnya orang akan selalu mencampur hawa nafsunya. Tapi kadang kita lebih sibuk ngurusi orang lain, hawa nafsu dirinya sendiri tidak pernah diatur. Sehingga di dalam bab ilmu tasawuf, itu disebutkan bahasanya yang paling dasar, luar biasa, penting, itu adalah ilmu mempelajari ilmu hati. Itu adalah riyadhah memerangi hawa nafsu. Kalau ada orang hawa nafsu menginginkan sesuatu. Itu sesuai dengan zamannya ya. Intinya memerangi hawa nafsu. Kalau zaman dahulu ya mungkin kita sering sebut berulang-ulang ya. Pokoknya kalau sudah kita susah meninggalkannya, sesuatu yang mubah itu bisa berubah menjadi hawa nafsu. Mubah, apalagi haram. Jadi menikmati, apalagi haram. Senang dengan sesuatu, itu aslinya mubah. Tapi setelah itu menjadi tidak mau dengan yang lainnya. Sehingga nikmat Allah menjadi terbatas kalau tidak itu ngeluh. Kenapa sih mama itu masaknya cuma ini saja? Ah kan? Jadi maksiat kan? Saya tidak suka ini. Saya senangnya yang ini. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang bukan bandingan, tidak perlu ditanding kita dengan Rasulullah, nggak nyambung. Minimal kita ngikut Rasulullah itu sederhana. Kalau ketemu Siti Aisyah, ya Aisyah ada makanan ndak? Nggak ada ya Rasulullah. Oh ya udah kalau begitu aku puasa itu. Makan paginya dahsyat istimewa apa? Azwaden kurma dengan air putih, beres. Bapak Ibu apa kira-kira? Sudah begitu katanya, kita makan banyak begini katanya, hidupku kurang kecukupan. Ini kan kurang ajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu. Terus. Hawa nafsu itu akan menyuruh orang dan tidak ada intinya. Pengamen begini, terus nambah, berkembang, berkembang, berkembang. Maka ada pembahasan madakhil syaitan itu. Setan itu masuk ke dalam manusia itu dahsyat dengan tujuh pintu. Pertama melarang orang jangan ibadah. Tapi ini yang digoda hawa nafsunya. Jangan ibadah. Setelah orang nggak mau ibadah. Ah, setelah orang memaksa untuk ibadah. Kata setan. Jangan sekarang, besok aja. Nunda. Setelah menunda-nunda. Dipaksa lagi untuk ibadah. Kata setan. Sudahlah, yang penting kamu melakukan saja. Setelah melakukan, setan memasukkan pintu. Masuk pintu, riak. Riak nggak lolos, masuk pintu, ujub. Ujub nggak lolos, digoda. Ah, kamu pun biar ibadah kayak apa belum tentu masuk surga. Akhirnya bingung, bimbang. Akhirnya balik lagi ke pemalas. Nah ini setan. Jadi setan itu nggak bisa. Diam. Harus terus berjuang. Dan medannya itu adalah di hawa nafsu kita. Sama. Kalau hawa nafsu dituruti tidak ada henti-hentinya. Jadi permasalahan umat ini adalah karena tidak melatih hawa nafsunya. Dalam bahasa lain tidak pernah membersihkan akhlaknya. Karena hawa nafsu itu akan menumbuhkan akhlak yang baik. Hawa nafsu yang sudah diatur, hawa nafsu yang sudah diluluhkan akan menghadirkan akhlak yang mulia. Itu. Jadi problem kita ini adalah akhlak. Problem kita ini adalah moral. Mungkin ada yang bertanya, umat Islam di Indonesia kan banyak ya. Masya Allah, luar biasa. Kiai juga banyak, pondok gede-gede. Kenapa kok nggak bisa bersatu? Misal, ini pertanyaan. Karena lupa yang dicari. Yang digalang bukan bertemunya umat, tapi hati ini kalau sudah ditata selamat. Jangankan antara ormas dengan ormas yang manusianya banyak. Sekarang di rumah saja ada berantem tuh. Rebutan warisnya. Apa yang kurang? Sama-sama ustadz, mungkin juga. Sama-sama haji. Sama-sama ke masjid sama-sama dilahirkan ibu yang sama. Sama-sama ngerti agama. Kenapa itu berebut? Hawa nafsunya tidak diperangi. Tidak usah jauh melihat orang kita saja. Tahu itu haram. Kenapa kita melihat? Itu loh yang pernah kita lakukan itu. Semuanya mikir dirinya sendiri. Itu haram. Kenapa kita masih melakukannya? Hawa nafsu. Terus kalau hawa nafsu dituruti itu tidak ada habisnya. Terus dan terus dan terus akan selalu membawa orang kepada kehinaan. Hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Jadi problem yang paling berat di dalam masyarakat kita adalah akhlak. Kalau sudah akhlak tidak benar orang susah. Jangankan sebuah negara, tetangga saja nggak akur, tetangga saja nggak bisa baik, sama saudara nggak bisa ketemu, sama ipar nggak sapa-sapaan ini, masya Allah. Akidahnya sama, pondok ini dengan pondok ini sudah nggak akur, bangga-banggaan, paling hebatnya pondok pondokku ini nggak. Ustadz ini dengan ustadz itu sudah yang bingung cari masa. Aduh masaku habis nih umatku berubah. Nah. Ribut terus ini. Nah ini hawa nafsu. Sementara kalau semua memerangi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Ketahuilah. Biarpun tanpa ada persatuan maka akan ada kesejukan. Paling tidak kita sendiri nyaman hidup. Kalau anda hidup hatinya baik. Biarpun bersama siapapun nyaman. Di saat ada orang berbuat jahat kepada anda, hati anda sudah terlatih dengan penuh kesabaran, enggak sakit. Di saat Allah memberikan kepada anda nikmat, anda syukur, lebih nyaman, apalagi. Jadi sudah tertata hati ini orang hidup pasti nyaman dan itu adalah hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini yang dihadirkan oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari memerangi hawa nafsu. Dan nanti akan disebutkan dalam hikmah yang lainnya, semua kejahatan itu dari hawa nafsu kita sendiri. Jadi sebab hawa nafsu. Sampai al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Kita berlatih. Barangkali sedikit demi sedikit. Tidak usahlah terlalu banyak puasa. Jadi hawa nafsu kita ini perlu kita arahkan yang yang gampang-gampang dulu aja. Puasa, boleh, mangga silahkan. Tapi kadang-kadang puasa, tapi hawa nafsunya tidak dikekang. Puasa merajin, Tapi sambil puasa dia nonton sinetron enggak habis-habis sambil nyiapin film. Kenapa? Saya puasa. Puasa sambil nonton film sama nonton sinetron gimana? Mending tidak usah puasa, jangan nonton sinetron. Itu lebih bagus. Nah ini, kadang kita salah di dalam kita memerangi hawa nafsu kita ini. Seolah-olah kita memerangi hawa nafsu, ternyata kita menuruti hawa nafsu. Untuk mencari kemuliaan itu semua. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Innama bu'ithu utammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu silsilah panjang ya. Insyaallah ya. Akhlak itu silsilah panjang bagaimana orang menghilangkan rasa dengki di hati kita. Itu nyeksa loh ya. Itu hawa nafsu sama, keluarkan rasa dengki. Tapi orang baru bisa benar harus berkata, pada diri kita itu semuanya itu ada. Jangan ngomong, aku nggak ada dengki. Wong sudah disebutkan, ada di dalam dirimu itu dengki. Kecuali Nabi tak, manusia semua ada dengki. Ada nih dengki, ada di sini dengki, ada sombong, ada dendam, ada ada semuanya. Jangan ngomong, dah, Alhamdulillah, saya sudah bersih hati saya. Saya ini orangnya nggak sombong, nggak pernah ngiri, nggak pernah, nggak Masya Allah. Tak taunya bilang, ah kumbal. Marah setelah itu. Ya kan, ketahuan kan. Janganlah mengatakan jawab. Jangan mengatakan dirinya sudah bersih, tapi harus dituduh diri kita ini. Belum, belum, belum. Jadi ada dendam. Bohong kalau nggak ada dendam. Ada dendam. Nggak ada sombong, bohong. Nggak ada dengki, bohong. Ustadz, dengan Ustadz, nggak ada dengki. Loh, lebih gede ini dengkinya. Cuman di saat memerangi itulah pahalanya. Di saat memerangi. Kita mungkin punya pangkat. Atau ada bawahan kita ngomong kurang ajar kasar. Marah atau tidak? Kurang ajar ini nggak menghargai saya. Hmm. Nah kan? Ada kesombongan ya. Diperangi. Astagfirullahaladzim. Nah ini terus. Jadi memerangi itu adalah pahala besar. Perangi. Perangi. Pokoknya jangan mengatakan. Walatuzakku angfusakum. Jangan mengatakan diriku surah. Oh hebat. Aku bersih. Ah nggak ada. Para kekasih-kekasih Allah selalu menuduh dirinya. Sombong ada di hati kita. Dendam ada di hati kita. Dan caranya satu-satu. Perhatikan kalau tetangga kita dapat nikmat apa yang ada di hati kita. Kalau tetangga kita itu merendahkan kita, apa reaksi kita? Dendam atau tidak? Nah, ini terus. Selagi kita mengatakan diri kita berpenyakit, maka orang itu akan rajin mengobati dirinya sendiri. Tapi kalau sudah dari awal nggak merasa sakit, orang nggak bakal mau berobat. Ya, begitu ya. Kalau orang nggak merasa sakit, ngapain ke dokter? Apalagi mau dioperasi, ya nggak mau. Jadi ngerasa sakit dulu, tafakur. Dan ini paling pentingnya ilmu itu di sini. Imam Ghazali dalam kitab Inhajul Abidin disebutkan fardu ain yang pertama itu bukan masalah sholat dan sebagainya itu. Yang paling utama dan pertama adalah ilmu batin. Karena ini akan menjadikan kita mudah melakukan sholat. Sholatnya karena Allah. Tapi kalau sholat bukan karena Allah, kalau sholat hanya karena manusia, itu gak bisa istiqomah. Sholat karena calon mertua, sholat karena bos atasan. Ke masjid, Masya Allah rajin ke masjid, kenapa? <laughs> Diwajibkan sama atasan. Iya, atasannya ganti, gak masjid. Karena apa? Ini belum, belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala, cara beribadah yang benar nih. Jadi perlu namanya riadoh terus, riadoh, riadoh. Kalau ulama dahulu ada Imam Ghazali juga mengajarkan cara berialdoh. Memang ada orang misalnya puasa nggak makan daging. Ada. Memenangi hawa nafsu. Boleh saat ini apa yang paling enak di Cirebon? Jadi saya selama di Cirebon tidak mau makan itu. Agar terbiasa hawa nafsu. Selagi saya senang, saya lawan. Saya lawan. Saya senang ini, saya lawan. Saya makan kok pengen tambah lagi, saya hentikan. Itu akan menjadi terus hawa nafsu semakin sering diperangi, maka orang itu akan nyaman orang itu akan terbiasa menjadi nafsu nanti mutmainnah tenang. Kalau sudah mutmainnah nanti menjadi apa uh, nafsu yang radiyah. Radiyah itu rela, nggak pernah ngeluh, mendapatkan musibah rela. Sampai nanti kalau sudah rela mardiyah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli jannati, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah hawa nafsu. Jadi insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi globalnya seperti itu. Sumber kerusakan kita ini adalah orang menuruti hawa nafsunya. Menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya, mengedepankan hawa nafsunya. Luar biasa. Kayak apa sih ya? Kadang-kadang orang hanya bisa menyebut hawa nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu itu loh bu, para bapak, hawa nafsu itu. Tetangga pengen beli motor, pengen beli. Ada orang ginjing ikut-ikut. Ini itu hawa nafsu tuh. Ah, jadi hawa nafsu itu pokoknya yang ngajak nggak baik-baik tuh. Hawa nafsu. Cuman ya itu benar yang katakan oleh Imam Ghazali, tapi rata-rata orang itu lupa kepada dirinya sendiri paling enak kalau nilai orang. Orang emosional, orang temperamen, dikit-dikit marah. Dia ngomong begitu marah tuh nggak sadar dia. Ini ada orang nyalain orang dia tidak pernah tahu. Dan memang ya kalau aib itu ada pada orang, susah kita membukanya. Kata dikatakan oleh Imam Haddad, sesuatu yang tidak baik itu kalau miliknya diri sendiri itu adalah orang mudah memaafkan. Contoh, mohon maaf. Tahu ingus, Bu ya? Ingus tahu ya? Kalau ingusnya sendiri bisa enggak megang ingusnya? Nyantai ya? Dibuang biasa, ingusnya sendiri, tai matanya sendiri. Tapi kalau ada di lantai ada ingusnya orang, mau nyentuh ibu? Enggak ya. Padahal materinya sama ya, bahannya sama kan? Keluarnya dari hidung. Kenapa kalau ingus kita itu kita tenang-tenang saja? Ada akunya, milikku. Ya ini kesombongan tuh. Milikku. Tapi kalau miliknya orang mah, ah, sama. Sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat akhlak. Kalau akhlaknya di dia sendiri mudah memaafkan. Tapi kalau kejelekannya orang, ih tetanggaku begini. Aduh saya punya istri begini. Saya punya anak begini. Saya punya tetangga begini. Saya punya masyarakat begini. Saya punya umat seperti ini. Hah semua orang jelek. Hmm. Kalau melihat orang mah gampang. Nah ini karena apa? Aku. Itu adalah senjatanya iblis. Hawa nafsunya iblis gede. Iblis itu adalah orang pertama kali yang mengatakan, anak Aku. Jadi punya madhab-madhabnya aku, aku, anak, anak, anani atau ego. Aku. Makanya kalau sudah ada hubungannya dengan aku ini susah. Ngolokin anaknya orang gampang, tapi kalau anakku, <laughs> ntar dulu. Ku ada kunya susah. Karena ku itu yaitu hawa nafsu. Bisa ndak kita merangi ku? Ini hawa nafsu tuh aku, aku, aku, aku, kesombongan, dendam, aku. Dendam tuh bela siapa sih? Aku. Masa aku direndahkan? Dendam. Aku. ya inilah, maka aku, aku. Maka yang pertama, anak khairan. Sehingga kalau sudah akunya gede, sombong, nggak bisa nerima kebenaran. Iblis tahu Allah Tuhannya. Bahkan dikatakan yang namanya iblis itu dikumpulkan di kalangan malaikat karena dia sangat khusyuk, hebat, kenal Allah luar biasa, ibadahnya luar biasa. Di saat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, Aba wastakbaro, enggan, sombong. Kenapa? Mikir aku. Nuh, kok bisa? Aku suruh sujud sama Adam. Ana khairun minhu engkau aku lebih bagus dari dia ya Allah kau ciptakan dia dari tanah kau ciptakan aku dari api Aku yang muncul makanya kalau sudah aku menjadikan orang jauh dari kebenaran keluarkan keakuan ini darimu nah ini masalah sifat basyariah tadi yang dikatakan oleh Ibn Atha'il Sakandari keakuan yang jelek keakuan yang tidak baik keluarkan agar engkau mudah kenal Allah Subhanahu wa taala mudah menyambil menembak apa menyambut seruan Allah dan dari Allah nanti kita semakin dekat sombong jadi nanti kalau ada kalau kita insya Allah akan kita bahas silsilah aja cabangnya penyakit hati dari sombong, sombong nanti mengeluarkan menghadirkan penyakit namanya riya. Di antaranya anaknya sombong dengki, di antaranya penyakitnya sombong dendam. Kenapa kok begitu? Karena dendam orang nggak akan dendam kecuali ada sombongnya. Orang ngedengki karena ada sombongnya. Ini ada penyakit harus perangi satu-satu. Insya Allah. Dan orang capek kalau punya penyakit sombong itu capek. Kita sebutkan sombong, mau sombong apa bu? Sombong dengan mobil. <laughs> ini ada orang musuh Allah kafir gak sholat mobilnya lebih bagus dari mobilnya bapak-bapak ini. Mau apa ayo? Rumah mega. <laughs> itu orang kafir juga lebih mega. Karena presiden, Fir'aun presiden lebih gede dari itu. Apalagi. Kurang apa? Negara. Nah, jadi sombong tidak ada kesempatan sebetulnya bagi kita. Nah itu yang harus diperangi oleh diri kita sendiri dan itu diajarkan oleh Ibn Atta'il as sakandani dalam hikmah yang ke-34 yaitu harus kita keluarkan dari diri kita sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di situ adalah penyakit-penyakit hati atau semua kemaksiatan-kemaksiatan, baik yang namanya menggunjing, dengki, dendam dan lain sebagainya itu yang harus kita pangkas dan nanti akan dilanjutkan. Kalau perlu dirinci satu-satu. Kaidahnya harus kita keluar dari itu. Hawa nafsu. Setelah itu nanti kita bisa mengikuti. Sombong jelek, dengki jelek, ini jelek. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya kita menginjak pada sesi tanya jawab. Untuk memperoleh sesi tanya jawab ini kami persilakan dari jamaah laki-laki dua tiga penanya dan di jamaah putri tiga penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya, tapi maaf ini di luar tema. Bagaimana pendapat Islam tentang musik dan musik seperti apa yang boleh dan seperti musik apa yang tidak diperbolehkan? Dan saya pernah mendengar katanya kalau musik bisa mengeraskan hati. Tolong menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bayang yang saya hormati, saya mau bertanya tiga, tiga pertanyaan. Yang pertama tentang masalah zakat. Orang yang gila itu kalau masih punya orang tua gila wajib dijakati gila. atau tidak iya. Orang gila itu kalau masih punya orang tua masih diwajib dijakati atau tidak. Zakat apa ini? Fitrah. Oh. Terus yang kedua, orang gila itu masih mendapatkan waris atau tidak. Terus yang ketiga, orang yang dioperasi kelaminnya dari jenis laki-laki dioperasi ke menjadi memakai dirinya sebagai perempuan ini hukum warisnya masih laki-laki atau kembali kepada perempuan hukum warisnya ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya bagaimana hukumnya kerja di bank atau kita sebagai umat muslim menabung di bank? Karena sekarang kan selain bank konvensional atau umum ada juga bank syariah. Biasanya bank syariah hukumnya jual beli atau mudoroba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya uh, Wiridul Fatih, Al-Wiridul Fatih yang tempo hari Ustaz berikan pada waktu bulan Ramadan. Uh, saya perhatikan dan saya kebingungan itu di poin kedua dan ketiga itu ada wabil khususon. Maksudnya poin kedua yaitu uh, ilal auliyai solihin wal uma uma uma wal amilina wa amwatil muslimina jami'a wabil hususon maksudnya hususon itu ke siapa dan yang keduanya poin ketiga ila walidina wa masya wa masayihina wabil hususon itu maksudnya ke siapa Gitu. Terus yang ketiganya adalah bagaimana caranya mengirim arwah kepada uh, putra yang belum bentuk janin, seumpamanya baru satu bulan atau dua bulan, begitu. Itu saja pertanyaannya saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ingin saya tanyakan kalau kita pernah punya masalah sama orang terus kita berusaha menjauh agar tidak apa tidak marah lagi sama dia atau tidak gunjing lagi dia apakah itu juga termasuk memutuskan tali silaturahmi mohon penjelasan dari Buya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, pertanyaan ini udah pernah ditanyakan tapi kurang jelas. Itu kalau masalah tahlilan itu apa benar aliran dari orang Hindu? Gimana? Tahlilan. Tahlilan kerjaannya orang Hindu. Oh, oh ajarannya Baik. orang Hindu dan gimana orang mati itu pakai kembang atau nyekar itu? Mandi, apa nyekar? Oh, oh, nyekar ke kuburan atau ada orang meninggal itu kan suka pakai bunga gitu tuh penabur bunga itu boleh atau enggak. Baik. Soalnya ada yang minjemin kaset tentang itu aliran itu dari Hindu gitu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama masalah musik. Kalau berbicara tentang musik, kita harus berbicara tentang lima hal. Tidak apa-apa, memang pertanyaan berulang-ulang tidak ada masalah karena tidak semuanya mendengar. Memang ini pernah ditanyakan juga. Dan ini jawabannya memang panjang. Kalau orang berbicara tentang musik, lagu-lagu itulah pokoknya. Lagu-lagu dengan musik itu. Maka yang perlu kita bahas adalah lima hal. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan langsung halal atau haram. Lima hal itu yang pertama adalah bicara tentang hukumnya menyenandungkan syair. Di sini harus, ternyata menyenandungkan syair, asalkan syair itu baik, boleh. Syair yang haram tidak boleh. Sa’ir yang baik boleh. Misalnya sanjungan kepada Rasulullah yang sa’ir membangkitkan semangat juang, itu sa’ir boleh. Tapi kalau isinya porno, sa’irnya nggak boleh ya. Dari sini sudah haram kecegal kita. Pertama menyenandungkan sa’ir. Yang kedua, siapa yang menyenandungkan? Kalau bapak-bapak dengan bapak-bapak ada masalah. Eh, tatonya ini ada neng-neng di depan laki-laki ya kan. Beda ceritanya ya. Ini harus dibahas dulu, jangan tentang nasyid. Wah, nasyid. Dilihat dulu ini, siapa yang menyenandungkan? Kemudian di mana tempatnya? Tempatnya ini mulia atau tidak? Biarpun itu nasyid ternyata di tempat yang tidak mulia. Di tengah orang mabuk dan sebagainya. Jadi nggak benar solawatan, menghinakan solawat. Kemudian yang keempat waktunya. Kapan ini menyandungkan lagu ini? Orang lagi tidur, ngar-ngar-ngar, ya enggak? Orang lagi sholat Jumat, lagi apa? Lah ini. Setelah empat ini dibahas, baru nanti yang kelima. Alat. Anggap saja syairnya bagus. Yang menyenandungkan adalah sudah secara syariat benar, wanita dengan wanita, atau laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita, nggak apa-apa. Laki-laki di depan orang banyak, dengan lagu yang normal. Ya, caranya adalah yang benar, kemudian tempatnya benar, waktunya juga tepat. Ini adalah masalah lagu. Kemudian digabung dengan alat musik. Gimana hukumnya alat musik? Memang ada hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sayati ala ummati, saya sayati ala ummati, saya sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku nanti, yuhillunal hirra wal khamra wal ma'azif, menghalalkan yang namanya perzinaan, menghalalkan minuman keras dan yang menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Ini orang-orang terkutuk. Orang-orang terkutuk, orang yang menghalalkan zina. Ayo, semua orang tahu ya. Karena apa? Zina hukumnya apa? Haram. Karena ada ayat lain. Walatakrabu zina. Dan masih banyak hukuman zina. Khomer, Haram atau tidak? Semua orang tahu. Makanya yang menghalalkan haram, yang menghalalkan khomer, sama yang menghalalkan perzinaan, maka ini keluar dari Islam. Jelas. Tapi yang terakhir ma'azif. Alat musik. Lah kok dijajar ini? Kenapa? Apakah alat musik itu memang pernah ada firman Allah yang mengharamkannya? Atau hadis Nabi yang mengharamkannya? Jawabnya tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang pernah mengharamkan alat musik kalau memang ma'azif diartikan ayat musik. Kalau diart ma'azif diartikan alat musik, belum ada Al-Quran yang menyebut alat musik. Hadis Nabi pun tidak dan ini satu-satunya hadis sahih ma'azif diartikan oleh para ulama alatul lahwi, alat yang melalaikan. Baik. Berarti belum ada pengharamannya. Sehingga bagaimana hukumnya? Ya para ulama beristihad sesuatu tidak dijajar dengan sesuatu yang haram kecuali haram. Jadi ini dijajar dengan dua sebelumnya berarti ini haram. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ma'azib hukumnya haram. Kebanyakan ulama bukan sebagian. Kebanyakan ulama yang namanya ma'azib itu haram sama dengan khomer, sama dengan zina. Tetapi tadi ceritanya kan orang mengharamkan zina Eh, orang menghalalkan zina dan mengharamkan minuman keras dan menghalalkan ma'azib. Semuanya itu adalah orang keluar dari Islam itu. Apa benar seperti itu? Kalau menghalalkan khomer, jelas keluar dari Islam. Tapi yang menghalalkan zina, keluar dari Islam. Tapi yang ma'azif, belum ada teks sebelumnya. Tapi jelas disepakati di sini akhirnya, hukumnya ma'azif itu haram. Nah, ma'azif itu alat yang melalaikan. Alat melalaikan itu apa? Nah ini pertanyaan. Sebagian ulama dengan serta-merta mengatakan itu adalah alat musik. Alat musik. Baik itu umum semuanya atau tidak? Ini pertanyaan. Kalau semua Rasulullah pernah mengizinkan orang-orang Badui main rebana di samping masjidnya Rasulullah SAW dan Rasulullah menyaksikan. Dan ini adalah hadis masyur. Hadis sangat masyur. Bahkan juga disunahkan kalau ada pernikahan kita untuk memukul rebana. Lah rebana kan sama alat lahu. Berarti ini ada keumuman di sana, ada dikhususkan. Dan tidak semua yang melalaikan adalah haram. Jadi tidak semua yang melalaikan haram. Bahkan ada tiga dari lahu, dari yang melalaikan itu adalah justru disunahkan oleh Rasulullah. Apa itu? Mudabatun nisa, bercumbu dengan istri. Main kuda, dan latihan main panah. Itu adalah lalai. Itu sunnah, karena untuk perang. Dan masih banyak Dunia ini kan lahwun walaibun, lahwun. Tapi tidak haram semuanya kan, ada yang halal. Jadi ternyata tidak semua yang melalaikan itu diharamkan. Jadi ada yang melalaikan tapi halal. Dunia ini lahwun, melalaikan semuanya. Tapi kita boleh makan ini, makan itu, ngambil ini, makan itu. Jadi ternyata tidak semua yang melalaikan itu adalah haram. Kalau disebut alat yang melalaikan, ternyata alat yang melalaikan semuanya pun tidak haram. Lah karena seperti itu, tidak hadisnya apa tidak dalilnya itu dalalahnya itu qat'iyah bahwasanya ma'azib itu harus ini loh alat itu, ini loh, ini loh karena tidak seperti itu maka para ulama setelah itu membahas taklil sebab diharamkannya apa. Ini dicari oleh para ulama. Akhirnya setelah para ulama membahas dengan ilmu-ilmu beliau, akhirnya sadar, oh iya, Rupanya yang ada pada zaman Rasul itu, orang itu biasanya mabuk di tempat zina dibarengi dengan alat musik. Oh gitu. Jadinya ulama akhirnya bersepakat, kenapa diharamkan alat musik? Da'bul fusaki. Karena itu kebiasaannya orang fasik. Syiarnya orang fasik. Itu. Nah ini, syiarnya orang fasik. Maka ketemu di sini. Oh, maka coba dilihat kitab-kitab fikih itu apa? Bukan langsung dalilnya adalah oh, ya, saya ti ala umat di zamanun. Nah, ini nggak bisa langsung nyambung di situ. Ulama itu kalau berjihad itu kan ilmu kecuali mujtahid akhir zaman yang ngawur. Kita sepakat semua yang melalaikan, yang membahayakan, yang mengarahkan kepada haram adalah haram. Orang menyenandungkan alat musik di tempat perzinaan jelas. Itu sudah kesampar, ke tabrak yang kita sebut tadi tempatnya, kan? Tempatnya. Tanpa ini pun sudah haram tuh. Biarpun nyanyi kosidah di tempat perzinaan sama tempat mabu-mabuan tetap haram sudah. Apalagi musik kan situ. Ini sudah kena sudah. Nah, berarti tentang lagu, lagu yang diberinya alat musik sama tetap hukumnya haram jika itu menjadi syiarnya orang fasik. Lagu-lagu khusus syiarnya orang fasik. Nah, kalau lagu-lagu ini bukan jadi syiarnya orang fasik, nasyid Rebana sesuatu yang mulia, yang bagus. Nasid-nasid islami. Apalagi lagu-lagu nasid. Nasid maksudnya kalau nasid itu tanpa dibarengi alat musik dulu. Nasid-nasid yang disenandungkan oleh orang-orang yang bagus. Atau dibarengi dengan rebana yang kita dengar di mana-mana. Dari mana pengharamannya ini? Ini ada zaman Rasulullah kalau rebana. Cuman sekarang pertanyaannya, pengembangan kepada musik-musik yang biasa dipakai orang di tempat yang haram itu gimana? Ada barangkali pernah dengar lagu pop isinya tasbih, subhanallah, walhamdulillah dan sebagainya. Ini bagaimana? Boleh atau tidak? Kembali kepada taklil nanti. Kalau memang kalau orang dengar itu langsung yang kebayang orang fasik, haram hukumnya. Akan tapi ternyata di sini ada namanya marhalah dakwah. Ini harus tadrij ya. Marhalatul intikal itu adalah masa perubahan, pancaroba. Jadi di dalam urusan dakwah mengajak kepada kebaikan itu ada marhalatul irsyad. Ada menjelaskan halal haram. Ada irsyad menunjukkan yang lebih bagus. Jadi kemuliaan. Jadi yang paling hebat, paling mulia, ya tidak usah dengar biarpun itu nasyid. Itu mulia, paling hebat, kelas tinggi. Jadi biarpun nasyid islami nggak usah dengar. Itu lebih bagus. Tapi untuk orang merubah dari dengan musik danduk, rock dan sebagainya langsung kepada Al-Quran saja. Atau dengan lagu-lagu solawatan saja. Itu perlu proses. Maka prosesnya ini ada namanya musik religi. Jadi musik religi ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kriteria haram mutlak. Seperti halnya dia tidak bisa dimasukkan ke kriteria halal mutlak. Karena musik religi yang modern ini itu adalah untuk membawa orang dari kebiasaan yang tidak baik sebab yang namanya manusia. Rasulullah sendiri melatih kalau orang pengen meninggalkan kemaksiatan langsung dipenggal begini bisa menjauh dari Islam. Islam susah. Iya anda, antum, ustad, nah enak. Ini loh yang di pinggir jalan, yang di ini. Harus kita ambil dengan kelembutan. Ayo. Maka sudahlah. Karena sudah punya DVD, punya segala macam, ya sudah diganti dengan nasid-nasid islami. Setelah nasid-nasid islami nanti dikurangi alat musiknya. Tinggal pada akhirnya subhanallah. Alat musik yang gak ada, yang ada salatullah tanpa musik. Lah itu puncaknya. Makanya radioku itu bukan untuk ngajari orang dengar lagu tuh. Untuk melatih orang yang biasa dengar lagu gak baik, coba berubah. Nanti setelah itu jangan dengar radioku, itu bagus. Nggak usah dengar lagu-lagunya. Ya, untuk mengikuti karena radioku itu adalah hanya untuk melengkapi jangan sampai orang nanti karena mengajak kepada kebaikan harus dengan kelembutan, tidak bisa harus harga mati. Haram mutlak nggak bisa. Ini ah, nggak enak sekali. Akhirnya pura-pura nggak tahu, ah nggak dengar nih, susah ustadz rusak susah susah. Akhirnya kemaksiatan terus berjalan. Jadi masalah alat musik semacam itu ya. Asri. Jadi alat musik itu kalau memang itu menjadi ciri khasnya orang fasik, pemabuk, dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau sudah menjadi ciri khas Islam, ciri khas agama, maka jelas keharaman itu tidak ada karena taklilnya oleh para ulama itu adalah dakbul fusak, menjadi tradisi dan kebiasaannya orang fasik. Tapi apapun bentuknya orang dengan alat-alat itu semua itu hanya sesaat-sesaat. Kalau jadi hobi nggak benar. Rebana itu sesaat. Bukan Rasulullah setiap hari rebanaan, bukan. Sesaat-sesaat. Sehingga maka ya kemuliaan itu. Makanya marhalatul irsyad. Bimbingan itu semakin mulia gimana? Apakah saya? Ya cobalah bayangkan. Biar itu nasyid. Kalau ustaz kemana-mana. Kira-kira secara akhlak ini terhormat atau tidak? Dengar nasyid. Nasyid. Ya, memang itu bukan sesuatu tingkat mulia. Lah tingkat mulianya ustaz ya astagfirullah bukan itu. Mungkin tidak pernah dengar lagu. Kita punya guru yang kita punya guru yang luar biasa. Bisa masuk ke televisi-televisi yang musik. Ada di Mesir namanya Dream 2. Itu televisi musik. Tapi beliau tidak pernah dengar musik kayak apapun. Bahkan selingan lagunya musik. Tapi tidak pernah dengar, nggak kenal lagu dan musik. Bayangkan hebat. Ini hanya ngikuti orang saja ini. Orang yang dengar musik, dia dengar ceramahnya. Bukan berarti setuju dengan musik. Itu bukan. Jadi ada petunjuk. Jadi ini intinya, selagi alat musik itu menjadi ciri khasnya kefasikan, gaya mabuk-mabukan, gayanya orang brutal, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau menjadi ciri khas keislaman, rebana dan sebagainya, itu sudah berubah. Nggak bisa kita katakan itu haram. Rasulullah, dan zaman Rasulullah anda. Cuman pengembangannya itu loh. Ternyata tetap kembali kepada ini kebiasaan siapa? Asalkan orang dengar pertama kali yang diingat apa? Rasulullah Allah kebenaran, maka itu tidak menjadi haram lagi. Ini alat musiknya. Tentunya ini harus dibahas lebih panjang lagi tentang tek-tek yang hadis-hadis yang ternyata tidak benar dihadirkan untuk mengharamkan secara mutlak sehingga orang jadi salah semuanya. Baik. Kemudian masalah zakatnya orang gila tetap zakat fitrah bagi orang gula adalah wajib dikeluarkan oleh orang yang menanggungnya, memberikan nafkah kepadanya. Dia tinggal dengan siapa? Kakak, ibu, bibi, dan sebagainya. Maka orang yang membangun itu harus mengeluarkan zakat untuk dia. Kalau dia punya harta, dikeluarkan dari zakat jadi hartanya sendiri. Mungkin dia orang kaya. Jangan dianggap orang kaya melarat ya. Enggak. Banyak orang kaya kaya. Orang orang gila tidak melarat semuanya. Orang gila kaya banyak. Karena dapat warisan kebanyakan sampai stres, sakit. Ada. Mungkin ya. Jadi ada, jangan dianggap orang gila pasti nggak punya duit. Karena apa? Orang gila boleh menerima waris. Ini pertanyaannya. Orang gila nggak terima waris. Tambah kasihan ya. Sudah gila nggak terima waris. Tetap warisannya utuh sama dengan yang sehat. Orang gila menerima waris. Anak kecil menerima waris. Bayi dalam perut menerima waris. Kemudian orang merubah kelamin Dulu mah laki-laki, sekarang jadi perempuan. Dulu namanya Pak siapa, eh sekarang jadi Baik. Bagaimana kalau mati? Kalau ada orang mati, warisannya tetap dulu. Jadi biarpun sekarang pakai kerudung, pakai baju maxi, tetap ibu-ibu kalau bersentuhan itu batal ya. Karena dia hakikatnya laki. Dan rata-rata orang yang melakukan operasi seperti itu semuanya karena memang itunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi baik dirubah begini begitu tidak ada. Sebab kalau orang normal, ya ngapain Bapak? 200 juta mau diganti Pak. <laughs> Gak ada yang mau. 100 <laughs> juta mau diganti. Bagaimana? Ya nggak bisa. Itu karena ini. Maka sebetulnya itu karena dia ngikuti Eh, gaya saja. Hidup yang nggak benar hukumnya adalah haram waktu merubah. Biarpun dia sudah berubah jadi perempuan, maka kalau ya Allah kalau dapat warisan, warisannya tetap warisan laki-laki. Kalau dia menikah dengan laki-laki, ya nggak sah. Karena dia laki, laki. Dia tidak berubah jadi perempuan. Biarpun mohon maaf, itunya katanya melalui operasi jadi. Bukan, itu hanya mohon maaf, lobang bentuknya seperti itu. Begitu saja. Karena tidak bisa berfungsi sebagaimana. Katanya bisa begini, oh tidak. Tidak ini tidak akan berubah menjadi eh, eh, apa perempuan sama sekali. Tetap kalau menikah tidak sah. Dan semua karena yang namanya perempuan mohon maaf bukan di situ saja. Ini diciptakan mulai dari mata, ini semuanya ini ada, mohon maaf buah dada dan sebagainya. Itu diciptakan oleh Allah. Seperti itu perempuan. Nah, itu laki-laki. Jadi tidak akan berubah operasi, tidak akan berubah. Kalau naik haji <laughs> naik haji Ya naik haji, naik haji. Tetap sah naik hajinya. Karena haji tidak, laki, tidak perempuan. Tetap boleh kan. Laki, perempuan boleh haji. Hajinya tetap sah. Tapi kalau menikah tidak sah. Dan mohon maaf, kalau bagaimana kalau ada seorang laki yang mungkin menggauli? Ya sama hukumnya kayak zina. Sebab laki-laki dengan laki-laki memasukkan ke lubang dubur saja lebih gede dari zina. Sama hukumannya tetap ngeri. Hukumannya hukuman zina. Sebagian ulama dibakar. Itu kalau laki-laki dengan laki-laki. Ya ini tetap hina. Jadi jangan, wah berarti nggak bisa zina dong dengan itu orang yang operasi kelamin. Oh enggak, tetap hukumannya adalah zina. Baik, haram. Dan kalau menyentuh batal nggak nggak batal wudhu kalau dia laki-laki. Kecuali ya, karena dia adalah hakikatnya laki-laki. Hakikatnya laki-laki. Hanya itunya saja dirubah. Tetap. Dia adalah laki-laki dan tidak berubah. Hukum warisnya sama. Tetap laki-laki. Kemudian bagaimana kerja di bank? Kita harus melihat karena bank itu sebetulnya sederhananya lah kalau kita menilai bank. Kenapa ada bank Islam? Ini pertanyaan besar. Tapi sebelum kita membicarakan tentang bank Islam dan bank yang tidak Islam, kita harus membicarakan bahwa orang beragama itu tidak ada yang sempurna. Jadi semua dari kita itu punya bagian kesalahan. Maka sebaik-baik dari kita itu ayo be membenahi. Mungkin orang ini tidak kerja di bank, tapi sambil bohong terus nyopet. Haram atau tidak? Haram. Ibu ini mah baik sambil ngaji, sholat. Kerjanya mah hanya di warung. itu Kerjanya hanya jaga baju di sebuah toko. Tapi bu, mulai jam 6, jam 8 pagi sampai jam 8 malam tuh gunjing terus. Dosa atau tidak? Jadi kita itu punya bagian dosa. Makanya jangan sibuk nyari kesalahan orang lain dulu ya, kesalahan kita sendiri. Makanya kalau kita berbicara tentang pegawai bank, jangan dilihat dengan mata pici. Anda tidak tahu barangkali di malam harinya menangis. Lah kita ini gunjing orang, ngolok orang nggak pernah nangis. Kita bohong dalam berdagang nggak pernah nangis. Makanya majelis kita itu bukan majelis untuk menilai orang ya, akan tapi harus kita jelaskan hukumnya bank itu seperti apa. Sebenarnya bahasanya jelas. Adanya bank Islam, bank syariah itu menunjukkan bahasanya ya ada bank yang tidak syariah. Itu bukan kita yang ngomong, dari pihak bank sendiri kan begitu. Tanyakan saja sebelum fatwanya Ustadz. Pergi ke bank syariat. Suruh menilai bank konvensional gimana hukumnya. Kenapa harus ada bank syariah? Karena menghindari riba. Kan? Promosinya kan begitu untuk membawa nasabah. Loh, yang ngomong adalah bank syariah. Tanpa harus Ustadz. Tanpa harus mufti. Jadi yang buat dari pihak bank syariah kalau ditanya, kenapa? Kenapa harus pakai prosedur semacam ini? Kenapa harus peminjamannya begini? Menghindar dari yang namanya ri. Nah, jadi di bank konvensional ada riba. Dan itu adalah disepakati oleh orang bank sendiri sebelum para ustadz. Bahasanya mah diperhalus namanya bunga dan sebagainya. Ada. Jadi itu adalah namanya riba. Terus bagaimana kerja di tempat yang haram? Sama kerja di tempat haram, nama baik itu tempat riba atau yang lainnya, hukumnya adalah haram. Saya kerja di situ bagaimana? Ya tetap haram, cuman apakah harus keluar atau tidak? Ya dilihat dulu. Tapi yang perlu ditanamkan dahulu ini kesadaran bahwasanya ini adalah haram. Ini adalah tidak benar, baru nanti akan tergerak hatinya untuk menjadi baik. Lihat, ingat ini ilmu untuk diri kita ya, jangan nunjuk. Aduh, ini orang pegawai bank. Oh, belum tentu dia bisa menangis setiap hari. Dia bisa menangis setiap hari, bisa saja dia terus nyesel, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah akan ganti. Kita yang merendahkan tambah hina, besok makan bank kita bisa-bisa. Jadi sudahlah, jangan kerjaan kita merendahkan orang lain. Tapi harus kita jelas, bank adalah, bunga bank adalah haram. Jadi bekerja di tempat yang ada bunganya adalah bekerja di tempat yang haram. Tetapi bagaimana kita sudah terlanjur kerja? Tanamkan kebencian, tanamkan keyakinan bahasanya itu haram. Sebab ada orang cari-cari pembenar. Ada tidak pendapat ulama yang mengatakan, oh ada di Indonesia banyak. Jadi kalau sudah bicara tentang bunga itu, ada tiga pendapat. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan mubah. Gayanya menghadirkan hilap sok dengan bahasa ada hilaf ada hilaf ada hilaf Nah ini, ini menjerumuskan orang itu. Nah, sampai ada guyonan gayanya kalau ditanya hanya karena tidak bisa tegas ada hilaf Ada hilaf Apakah betul ada perbedaan pendapat katanya Tuhan satu atau dua? Ada khilaf. <laughs> Ini karena cuman ini guyonan yang kedua yang terakhir ini. Kok bisa ada khilaf? ya, supaya tidak terlalu tegang ya. Ada ceritanya orang bapak punya anak alim, cuman bapaknya tidak mau kalah. Masa yang dihormati kamu tok nak, saya akan maju. Iya bah. Sebab kalau ditanya nanti aku gimana? Abah bilang ada dua pendapat, gitu saja bah. Oh ya. Kalau minta rinciannya, ini anak saya. Wah, wah itu. Sedap tanya, bagaimana hukumnya masalah makan ini? Ada dua pendapat. Keterangannya gimana? Terang kena. Ha, terus begitu. Terakhir, gimana tentang masalah Tuhan? Apakah Tuhan itu Esa, Allah itu satu? Ada dua pendapat. Keterangan kemana? Terang kena. Oh ya, ya menurut orang Islam satu, menurut orang Kristen tiga. <laughs> Nah, bener, pinter anaknya. <laughs> jadi maksudnya, jadi ada orang itu adalah tidak bisa tegas ya, tidak bisa tegas selalu ingin ini. Haram haram, selesai haram. Cuman gimana? agar orang itu cepat kembali. Tapi saya ini gaji saya besar di situ. Sudahlah Pak, Allah tahu yang penting kita meyakini itu haram sambil minta kepada Allah, ya Allah tolong keluarkan aku dari tempat ini. Nah, ini, insya Allah akan keluarkan. Kalau tidak hari ini besok, kalau besok ini. Sampai dikatakan, kalau orang mau tobat itu cukup dengan hatinya dulu, benci, Allah sudah ngampuni bisa-bisa itu. Tapi kalau sudah cari pembenar, cari fatwa ulama, ah, enggak akan diampuni oleh Allah. Hahaha ini. Masya Allah. Jadi siapun barangkali ada yang hadir adalah cekerja di bank. Tanamkan dulu dan minta kepada Allah. Ya Allah rubahlah. Bersihkan hartaku ya Allah. Berikan aku pekerjaan yang lebih bagus. Lebih banyak gajinya lebih mulia dari ini. Oh gampang bagi Allah. Oh, Allah bisa menjadikan orang kaya ini, kaya ini, kaya ini tanpa kerja di itu kan. Nah, ini. Maka setelah ini kita harus mengarah kepada bank syariat. Lalu bagaimana bank syariat? Sama saja. Jangan bilang sama saja. Biarpun isinya kayak apa, tapi labelnya di luar ya. Coba Anda mau beli di pasar, di warung, Anda tidak pernah kenal. Ada daging. Anda tidak tahu ini daging apa, yang satu daging babi, yang satu daging ayam. Anda beli yang mana? Daging ayam. Biarpun penjualnya itu bohong, semuanya daging babi. Kan bukan urusan ente, bukan urusan kita. Urusan yang jual ya. Karena ditulis labelnya daging ayam. Tak taunya apa? Abon daging ayam, abon daging babi. Saya milih abon daging ayam biarpun ternyata isinya babi haram atau tidak. Ya enggak, karena kita nggak tahu kan. Ini jadi minimal keyakinan umat ini dibangun bahwasanya bank syariah ini pengen menerapkan syariat Islam biarpun masih banyak kekurangannya ibaratnya begini kita tuh menanti kehadiran seorang anak jadi Bank Islam itu kita nanti-nanti kehadirannya. Kita sudah lama kita digiles oleh yang namanya beriba, namanya bank. Yang datang mengeluh itu banyak. Bangkrut, disita, rumah saya mau di ini, ini banyak. Nah ini. Kita pengen pindah dari bank yang haram menuju yang halal. Lah, di saat hadir, ini kayak anak bank Islam itu. Anak kita. Kita menunggu kehadiran anak. Kalau tiba-tiba anak kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pengen anak putih kok agak hitam. Itu gimana? Kita bunuh? Saya pengen anak yang baik, tapi anaknya bandel. Kita bunuh? Ya enggak, kita benahi kan begitu. Jadi bank yang baru lahir, bank Islam itu kalau ada kekurangan, tugas ulama untuk membenahi, bukan malah dibunuh. Nah ini, makanya kita dukung bank Islam, ayo bangkit terus, apapun bentuknya itu ada label Islam itu sudah lumayan. Isinya sama, itu ada palsu, itu orang Yahudi buat ini, sudahlah label dulu, label Islam dulu label Islam. Yang penting ada keyakinan. Karena adanya bank Islam itu sebetulnya komando besar-besaran bahwasanya di bank yang selain Islam itu adalah bank konvensional, itu ada riba, itu adalah tidak benar. Itu diucapkan oleh bahasanya bank syariah. Baik. Kemudian setelah itu dalam mirip fatih itu sebetulnya itu al-fatih ila solihin fi masyarakat gitu. ini fatihah kepada warau kekasih-kasih Allah para waliullah terus dikasih tahu bil khusus itu maksudnya lebih khusus lagi ya siapa yang paling dekat dengan ibu kalau punya bapak punya ini ini itu hanya diberi karena waktu itu ibu terlambat kayaknya sudah diterangkan di majelis pertama ibunya nggak datang kayaknya ah itu jadi itu sudah diterangkan caranya itu kalimat wal khusus itu kan ada titik-titik bukan dibaca wabil khusus titik-titik bukan <laughs> jadi wabil khusus siapa orang yang ibu pengen kan karena ibu kan mungkin pengen eh, mengkhususkan orang tua atau guru atau yang yang terakhir adalah syekhna wabil khusus guru kita siapa yang paling kita ini sebut. Jadi wabil khusus ini adalah orang yang paling spesial. Nah ini kita khususkan begitu. Ini adalah kita beri titik-titik agar diperpanjang. Ibu bisa menyebut 100 orang di dalam titik-titik itu. Nah, misalnya oh ini A B C D ini. Itu namanya tawassul ya. Tawassul atau mengirim doa, mengirim Fatihah itu mengirim doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian masalah uh, uh, kemudian janin yang belum terbentuk. Pertanyaannya apa? Oh, janin tidak betul. Jadi begini ya, yang masih di dalam perut kita ya, kirim arwah karena tidak ada namanya ya. Ya. Allah tuh tahu ya Allah, aku membaca Fatihah Al-Qur'an ini semoga Eh, berkat ini semua anakku jadi baik atau sampai kena nyampe itu. Ini siapa? Nah, itu loh nama Ali nanti ketenangannya perempuan jadi Siti Ali. Nanti gak enak ya. Jadi namanya siapa begitu ya? Ada orang dari awal yang Ya Islam kalau memang diberi nama karena begini, kalau sudah janin yaitu sudah ada bentuk mak bentuknya, maka disunahkan untuk diberi nama, ada bentuknya. Misalnya ada kakinya, ada cemarinya, Beri nama, kasih nama, nanti kirim semacam itu. Kalau tidak nama adalah keguguran, ya sudah, karena tidak ada rohnya. Kalau masih dua bulan tidak ada rohnya, selagi tidak ada rohnya, maka sampai dikatakan selagi belum ada bentuknya, mau dikasihkan kucing pun boleh. Karena kita tidak wajib membe mengkafaninya, tidak wajib kita anak. Maka itu karena belum belum bentuk janinnya. Baik kalau sudah bentuk, maka kita wajib uh, mengkafaninya, lalu mengkuburnya. Baik. Kemudian masalah kalau kita marah kepada seseorang lalu kita menjauh. Ya, jika menjauhnya itu hanya untuk mengurangi ketegangan kita atau menetralkan emosi kita, itu boleh-boleh saja. Dan memang begitu caranya. Kalau kita lagi marah, berdirilah, ambil air wudhu. Karena dalam mengambil air wudhu ini ada pertama ketegangan berkurang, nggak melihat mukanya, mukanya sejuk, beres nanti. Memang begitu anjurannya. Asalkan tidak niat memutus salib-salib. Aku tidak bisa ketemu dia. Kenapa? Saya masih marah, takut saya nanti. Ah, itu tidak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu, aku tidak mau ketemu dia. Kenapa? Kurang ajar. Ah, itu yang memutus tali persaudaraan. Ini beda. Jadi sama kalau udah nggak betul bukan berarti memutus tali persaudaraan. Tahlil ya, tahlil itu orang harus tahu eh, apa itu tahlil bu. Kalau tahlil diartikan tahlil adalah menyembah roh itu Hindu Buddha. Ya, kalau begini saja sekarang tidak usah pakai fatwa ulama bu, ibu saja. Ibu membaca Al-Quran. Boleh nggak Bu? Boleh tidak baca Al-Quran? Boleh. E, ibu punya duit lebih, sedekah. Boleh tidak Bu? Boleh. Ibu pengen ngundang orang untuk silaturahmi. Boleh tidak Bu? Boleh. Baik. Nggak usah ulama. Ibu itu kerjanya orang Hindu-Buddha. Marah tidak Ibu Hah? Orang baca Al-Quran, sedekah dibilang kerjaannya orang Hindu-Buddha ini. Yaitu orang Hindu Buddha sendiri dia itu. Nggak ngerti Hindu Buddha orang Islam. Jadi tahlil itu maknanya bu, orang membaca ayat Al-Quran lalu paha, baca ayat Al-Quran atau solawat dan sebagainya. adalah la ilah illallahnya. Tahlil itu artinya la ilah Allah. Maksudnya bukan la ilah saja karena la ilah yang paling panjang disebut tahlil. Bisa dirubah menjadi tasbih. Nah, boleh tahmid, boleh. Jadi tahlil yang selama ini tersebar di masyarakat kita, definisinya adalah membaca Al-Quran, membaca solawat, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid. Setelah itu pahalanya kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia. Itu namanya tahlil dan itu disepakati ulama adalah boleh. Karena masalah ihda'u sabab memberikan pahala kepada orang meninggal dunia itu adalah boleh. Masalah ihda'u sabab karena riwayat dinukil dari Imam Syafi'i ternyata dijelaskan oleh murid-muridnya bahwasanya kalau tidak dihadiahkan nggak nyampe, tapi kalau kita hadiahkan nyampe. Jadi tahlil itu bisa dirubah. Aku baca surat Al-Baqarah sama Al-Imran, pahalanya aku kirimkan kepada orang yang meninggal dunia, sah. Boleh. Jadi tahlil itu maknanya seperti itu. Ada pun masalah memberi makanan itu bab sedekah, asalkan duit-duitnya ibu, jangan duitnya orang, nggak usah minjem-minjem, nggak usah ngutang. Itu boleh-boleh saja sedekah. Kalau ngutang-ngutang nyiksa diri, nggak usah nanti. Repot. Jadi tahlil itu semacam itu kumpulnya seseorang untuk tiga hal. Yang semuanya adalah kemuliaan dan itu diajarkan Rasulullah. Pertama untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Yang kedua untuk bersedekah untuk orang yang meninggal dunia. Yang ketiga silaturahmi dan ini makna bekti ke orang tua dan ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia, seorang anak tetap wajib berbekti. Caranya apa? Jangan lupa doa. Kedua, kalau punya rezeki sedekah untuk orang tua. Yang ketiga, silaturahmi dengan orang yang kenal dengan orang tua kita. Lah ini dikumpulkan dalam satu majlis, namanya majlis dirubah aja, majlis Allahu Akbar, enggak apa-apa sudah. Kalau kalau alergi dengan kalimat tahlil. Sebab kalimat tahlil bagi orang-orang bingung dikatakan ini tradisi Hindu Buddha. Ini kan aneh. Tiga hari, tujuh hari, Empat puluh hari. Itu hanya orang sakit saja. Baik Ustaz, saya sekarang tidak mau tiga hari, tujuh hari. Saya rubah enam hari, dua belas hari datang tidak sampean. Itu orang sakit pengen gara-gara. Pengen cari gara-gara saja. Tidak mau tetap karena maksudnya bukan begitu. Maksudnya pengen ngomong begini. Sampean ini ahli neraka. Cuman belit-belit. Itu saja orang anti tahlil tuh. Maksudnya ente ahli neraka. Gitu dok. Sebab nanti dikejar lagi. Kalau masalah hari dirubah, nggak mau masih terus maunya apa? Ya masalah makanannya itu loh saya nggak mau. Ya sudah Ustaz, saya undang di rumah saya tahlilan, nggak usah ada makanannya. Sampai datang ndak? Bingung lagi. Terus maunya apa? Ini loh, ini orang sakit begitu sudahlah. Baik kalau sudah urusan sama orang-orang semacam itu, kita doakan saja semoga Allah memberikan kepada mereka adalah hidayah. Nah, makanya sering kita suarakan biarpun ada suara suara sumbang. Pokoknya kalau ada orang suka membetahkan, ayo ngobrol, ditantang lah. Ditantangnya bukan akan ngajak gelut. Saya terangkan pak, ini loh dalilnya, ini hujahnya. Jangan dikit-dikit bid'ah. Ini nantang yang benar, bukan ngajak gulat. Kalau gulat mah makalah nih, kecil nih, berapa kilo nih. Kok katanya nantang-nantang nih adanya? Bukan, kita ingin jelaskan. Jangan keluar-keluar di masjid sana, haram, ini bid'ah sesat. Yuk tak jelaskan. Tak jelaskan ulama ini Masya Allah hebat semuanya. Lah ini makna khilafiyah. Orang harus ngerti makna khilafiyah. Khilafiyah itu orang boleh berbeda pendapat. Bukan dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka. Hindu Buddha. Ya Allah orang sujud dibilang Hindu Buddha. Orang sujud dibilang Hindu Buddha. Tahlilan dibilang Hindu Buddha. Yang Islam siapa? Hente. Berarti surganya di berapa orang jumlahnya hente di sini? Cirebon aja cuma 16 orang kan ya. Sepi banget surga ini. Masa surga dilarang? Semuanya dilarang masuk surga. Kecuali aku, bibi dan pamanku. Ah, semua ahli cerbuan masuk neraka. Karena ahli bid'ah. Tahlilan, tawasulan, ziarah kubur. Ha. Masya Allah. Innalillah. Baik, mohon maaf ibu. Ini para ada banyak surat-surat. Kita doakan saja. Itu adalah orang-orang yang kita doakan semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk. Dan insya Allah ada kabar-kabar bahwasanya nanti ada sebuah uh, ah, CD yang sudah dibuat. Sebetulnya CD itu tidak ingin kami sebar ada sebuah obrolan dengan orang yang nggak mau tahlilan. Ya. Ini ada obrolan kita dengan orang nggak mau tahlilan. Memang kita masuk dalam satu perbincangan yang kurang sopan. Sebetulnya CD itu sudah tidak begitu ingin untuk disebarkan. Apalagi ada SMS, ada informasi. Termasuk ada beberapa sahabat yang baik. Mohon tidak usah disebarkan ya. Karena mungkin kurang maslahat. Tak taunya di masyarakat ceritanya macam-macam. Wah ada. Kita sudah diem di situnya cerita Katanya Yahya nantang-nantang, Buya ya, iya. wah macam-macam. Ini bikin masalah, mau permusuhan dan sebagainya. Loh, kita ini tidak kita sudah demo. Oh, kalau begitu disebar saja kalau begitu. Kalau belum nanti gratis gitu Nah, nah, gratis anak-anak tidak bisa produksi nanti. Baik, ini saja mohon maaf, mohon didoakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaallah nanti ada CD-nya tentang itu semua yang semula tidak akan kita sebar, akhirnya harus kita sebar untuk menjaga jangan sampai ada suudon kepada orang. Kita sudah diam, kita tidak cerita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah jagalah iman kami, jagalah akidah kami. Ya Allah bantulah kami dalam memerangi hawa nafsu kami ya Allah. Jadikan nafsu kami, nafsu kami adalah nafsu yang mutmainnah ya Allah. Nafsu yang radiyah, yang mardiyah ya Allah. Ya Allah yang menjadikan sebab kami masuk surgamu ya Allah masuk dalam ridhamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati dan gantilah dengan kasih sayang kerinduan di antara kami semua ya Allah. Ya Allah muliakan kami semua di dunia dan di akhirat. Muliakan kami semua di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan keluarga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai. Yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, jagalah persatuan umat ini. Jauhkan kami dari ahli fitnah, Ya Allah. Jauhkan kami dari ahli fitnah, Ya Allah. Jauhkan kami dari ahli fitnah, Ya Allah. Jauhkan kami dari berbohong dan berdusta, Ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah, Ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kasih sayang di antara kami muliakan kami dengan saling menghormati di antara kaum muslimin ya Allah ya Allah ya Allah hancurkan semua orang yang berusaha menghancurkan Islam ya Allah hancurkan semua orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam ya Allah dan berikan kemuliaan kepada semua yang mengangkat agamamu ya Allah. Ya Allah panjangkan, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah.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 Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.